Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Naam. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Kita masih seputar penjelasan mengenai walaysa bimauludin walaysa biwalidin walaysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu. Berkaitan masalah Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jangan tertipu dengan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang ahlu bid'ah waddalal atau orang musyrikin, nam atau orang kafir mengenai bahwasanya Allah Taala punya anak. Paham ya? Baik orang Yahud yang mereka mengatakan anak Allah siapa? Azar gimana? Allah musta'an. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Allah Mustan. Orang-orang Yahud mengatakan anak Allah siapa? Uzair. Nah, barakallahu fikum. Orang-orang Nasara mereka mengatakan Allah Taala punya anak siapa? Isa alaihissalam. Hati-hati itu barakallahu fikum. Naam. Bukan Azar, Azar itu siapa Azar? Bapak Nabi Ibrahim alaihissalam, perhatikan baik-baik. Naam barakallahu fikum. Kita lihat. Ala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala, perhatikan. Wa raddun al musyrikin alladziina qalu itu ya. Nah, dan bantahan juga terhadap orang-orang musyrikin ucapan lam yalid wa lam yulad. Allah Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini bantahan juga terhadap orang-orang musyrikin alladzina qalu yang mereka mengatakan al malaikatu banatullah, bayangkan. Malaikat itu anak perempuan Allah katanya orang musyrikin. Eh, padahal mereka sendiri enggak suka kalau punya anak perempuan. Mereka sendiri itu kalau punya anak perempuan enggak suka mereka. Karena anak perempuan itu kalau masalah warisan bagian sedikit nggak bisa diajak perang. Biasanya bisa dikatakan lemah. Kalau ada perdebatan seringnya kalah. Paham ya? Intinya banyak kelemahan. Menurut mereka anak perempuan itu hina. Sehingga kalau mereka dikasih kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan, nah barakallahu fikum, nam marah mereka, wajah mereka menghitam. Wajah mereka nah barakallahu fikum enggak suka kalau dikasih kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Naam wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa Apabila salah seorang di antara mereka dikasih kabar gembira dengan lahirnya anak wanita, wajahnya menghitam, marah. Enggak suka gitu loh. Tapi kok berani-beraninya mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah, bayangkan itu. Tanakut, kontradiksi orang-orang kafir, musyrikin. Allah musta'an. Kita lihat, faj'alu lillahi al-banati wa hum yakrahunahunna mereka menjadikan Allah Ta'ala itu punya anak perempuan padahal mereka membencinya. Ingat-ingat ya. Mereka membenci anak para wanita, anak perempuan tersebut karena menurut mereka nggak bisa diajak jihad. Bagiannya pun sedikit kalau bagi harta warisan misalkan. Paham ya? Seringnya lemah. Eh? Perdebatan kalah terus. Intinya menurut mereka itu hina. Padahal yang kita yakini bahwasanya anak laki-laki ataupun wanita, barakallahu fikum, itu nanti nampaknya adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum secara terperinci seperti itu. Paham ya? Walaupun secara global laki-laki lebih afdal daripada perempuan secara global, tapi nanti secara terperinci kembali ke mana? Ketakwaan tadi. Paham maksudnya ya? Jadi yang jadikan ukuran barometer orang itu baik buruk di hadapan Allah taala adalah ketakwaannya. Bukan masalah kulit apa? warna kulitnya. Walaupun warna kulitnya ada yang hitam, putih, kuning, merah, paham ya? Macam-macam, tapi ketakwaan itu membedakan nanti. Inna akramakum indallahi atqakum. Mahfum insyaallah? Ewa eh, na'am barakallahu fikum. Jangan ejek-ejekan kamu itu anak berkulit hitam, kamu anak berkulit nam coklat misalkan enggak perlu. Itu semuanya tidak diperkenankan. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum, perhatikan baik-baik Bahwasannya orang-orang musyrikin mereka menuduh Allah Taala punya anak perempuan. Siapa itu? Malaikat atau mereka. Allah musta'an. Hati-hati. Hati-hati. Kita lihat. Allah Ta'ala wa Ta'ala berfirman wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun dan mereka orang-orang musyrikin menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang mereka membencinya yaitu anak perempuan. Padahal di zaman Firaun, Firaun eh, di zaman Firaun itu kalau lahir anak perempuan justru mereka senang. Anak laki-laki dibunuh. Kebalikannya kan? Karena mereka mengira apa? Anak laki-laki itu dikhawatirkan nanti justru apa? menjadi musuh mereka itu loh. Takut. Nah, namun Allah Ta'ala selamatkan di tengah-tengah kerajaan Firaun tersebut Nabi siapa? Musa alaihissalam lahir dalam keadaan di zaman yang rajanya bengis seperti itu. Allah telah selamatkan. Nah, barakallahu fiikum Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Mau salah ya. Tapi ini orang musyrikin menjadikan Allah telah punya anak perempuan. Fahum yakrahunal banat. Maka mereka benci dengan anak-anak perempuan. Fa kaifa yaj'alunaha jalla wa ala. Bagaimana mereka justru menjadikan anak-anak perempuan itu untuk Allah Subhanahu wa taala? Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa tasifu al-sinatuhumul kadhiba anna lahumul husna." Dan lisan-lisan mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan. Bahwasanya kata mereka, mereka itu akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka mensifati dengan sifat yang hina tadi itu. Allah Taala punya anak perempuan. Wa qala amlahul banatu lakumul banun. Bagaimana? Eh, kalian ini bagaimana? Menetapkan bagi Allah Taala anak perempuan sedangkan kalian punya anak laki-laki? Maksudnya kalian tuh senang punya anak laki-laki, tapi kenapa kalian kita anak perempuan dinisbahkan oleh Allah Taala gitu loh? Benci dengan anak perempuan. Nah, barakallahu fikum. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa Apabila mereka dikasih kabar gembira dengan sesuatu yang mereka eh, menjadikan Allah Subhanahu wa taala na'am barakallahu fikum tandingan-tandingan atau yang semisalnya yang mereka enggak suka, ya, anak perempuan maksudnya, wajah mereka enggak suka. Wajah mereka menghitam. Allah musta'an. Kita lihat, aytaj'aluna lahul banati wa antum takrahunal banat. Mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Anak-anak perempuan padahal mereka apa? Padahal mereka itu benci dengan anak-anak perempuan. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. jangan tertawa-tertawa sendiri. Sehat enggak antum? perhatikan baik-baik. Nah, walakumul banun dan mereka nah menisbahkan kalau mereka punya anak laki-laki gitu loh. Kalau perempuan untuk Allah, anak laki-laki untuk mereka. Ini yang jadi permasalahannya. Wa takhtassuna bil banin alladziina tuhibbunahum. Mereka mengkhususkan anak laki-laki untuk mereka yang mereka cintai. Bayangkan itu. Nah, Allah musta'an. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhib husna." Dan mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang mereka membencinya dan mensifati lisan-lisan mereka dengan kedustaan bahwasanya mereka akan mendapatkan al-husna, mendapatkan surga katanya. Padahal mereka mensifati yang dengan sifat yang buruk. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak di peranakan. Na'am barakallahu fikum Allahu musta'an. Wa qala subhanahu wa ta'ala perhatikan baik-baik dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Dan mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya itu bagian. Yang namanya anak itu bagian atau bukan? Bagian bukan? Bagian dari siapa? Dari orang tua. Jadi mereka seakan-akan menganggap Allah Subhanahu wa taala itu punya bagian, punya anak gitu loh. Paham ya? Allah musta'in jadi bermasalahan, berbahaya sekali. Li'annal walada juz'un minal walid. Dikarenakan anak itulah bagian daripada orang tua. Fahum syabbahu Allah jalla wa ala bil makhluqin. Perhatikan baik-baik. Allah musta'an. Nah, maka mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Wa ja'alnahul walada dan mereka menjadikan bagi Allah taala itu seorang anak wa huwa munazzahun an dzalik padahal Nah, Allah Subhanahu wa taala disucikan dari itu semuanya. Kesimpulannya barakallahu fikum, pada kesempatan malam hari ini, nam kita telah mengambil sebuah faedah yang sangat besar bahwasanya orang-orang musyrikin mereka sebenarnya benci dengan anak-anak perempuan tapi mereka justru menisbahkan anak perempuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman apa tadi? Lam yalid wa lam yulad. Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sallallahu alaihi wasallam wa dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.